بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وجمع النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وثبت لساننا بحقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Ya'ti za rahimi datang dia punya rahimnya. Warganya datang, saudaranya datang. Fayas aluhu fadlan. Lalu saudaranya itu minta kelebihan. A'tahu Allah iyahu yang Allah sudah berikan kepadanya. itu keluarga ini minta kelebihan yang Allah karunia kelebihan harta apa yang Allah kasih buat itu orang tadi sekarang saudaranya minta deh itu kan sudah dapat karunia Allah makanya suka ditulis di rumah hadza min bangun rumah itu tulis ujungnya depan itu hadza min fadli rabbi ini karunia dari ya Bayar bukhanu alaih. Tapi dia balik. Maka dia bahil atasnya. Diminta nggak mau kasih. Rahim. Illa tiadalah tadi itu ya. Mamin tiadalah. Berarti ada illanya. Melainkan orang tersebut. Akhrajallahu lahu Allah keluarkan buat itu orang yang bahil tadi. Yang kerabatnya datang. Yang rahimnya datang. Minta dikeluarkan sama Allah buat dia min jahannama dari neraka jahanam hayatan seekor ular. Laha syuja' yugalu laha yang disebut ular tadi yugalu laha yang dinamakan itu ular syuja' namanya. Ular syuja' madu, maka dia dimut-mut. dalam ah, mak kalau ada orang sisai makanan. Ya. Sisai makanan Wayudawagu bihi dililit. dililitkan dengannya dengan ular. Jadi ular itu melilitin dia lalu dia emut-emut. dalam mak bukan hanya dimakan, dipatah bukan. Ya, dalam mak itu sisa-sisa makanan orang habis makan deh Ya, kan ada sisa-sisa makanan itu dia hmm, itu namanya dalam Ya, lebih dari makan. Lebih dari mudu تطعم ma يبقى fil fam min atharit ta'am. Talamus artinya apa? Memakan sisa yang ada di mulut lantaran bekas makanan daripada bekas-bekas min atharit ta'am daripada bekas-bekas makanan. Tuh, bekas-bekas makanan dimakan tuh namanya talammud. Ya. Apa bahasa enak itu? Hah? di mood mood namanya. Nah. Tapi paham gitu ya. Ada sisi makanan. Hmm. Itu. Nah, itu naik talamus. Lagi sembayang batal tuh talamus. Kalau sembayang, Lagi. Batal sebayang. Wa syaikhan dan dua syekh Bukhari Muslim dalam hadis. Kalau sahabat Abu Bakar, Umar. Kalau pergi siapa? Eh, Syekh Ramli kan? Ibnu Hajar. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah tiga tiga kelompok yang Allah tidak bicara kepada mereka hari kiamat. Wala yanzuru ilaih. Allah enggak memandang dengan pandangan rahmat kepada mereka. Wala yuzakihim. Allah enggak bersihkan. Ya, enggak dapat ampunan. Walahum adabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Rajulun ala qabri ma'in bil balah. Yamnahu min ibn sabil. Min ibni sabili. Yang pertama, Seseorang yang punya kelebihan air. Bil balati, bil Mabazi di Gunung Fahara. Hmm. Di tanah lapang. Hmm. Di, tapi kalau lihat kamu, sepala itu mabada. Maknanya tanah yang lapang. Tanah yang tandus. Ya. Iya, iya. Gunung Sahara. Dia punya air di situ. Yang nahu min ibni sabir Dia cegah Ibnu sabir untuk minta ngambil nggak boleh. Maka nah, aja lu ngambil gue yang gali. Iya lo yang gali, cuman yang keluarin air siapa? Eh. Tiga yang nggak boleh dicegah. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah yang nggak boleh dicegah untuk diberikan kalau orang minta? Yang pertama air, yang kedua api, yang ketiga garam. Ya, alma wal milu wal nar. Air, garam, sama api. Karena ketiga-tiganya itu milik Allah. Yeah. Air milik Allah. Yeah. Kalau kita gali itu sumur. Yeah. Kalau Allah izin keluar keluar, kalau Allah nggak izin keluar. Berapa banyak? Yeah. hafil layan buul ma. Berapa banyak orang yang gali lubang tapi nggak keluar? Iya. <laughs> keluar Berarti Allah itu disebut fadlillah. Jadi gak boleh dia orang minta dicegah. Apalagi Apalagi bil falaki. Siapa orang yang memberikan air di saat orang lagi ada air tapi orang minta air dikasih ini dia. Ya, pakaian nama uh, gara-gara Seolah-olah dia bebasin budak. Ya. Siapa orang yang memberikan air Ketika Allah lagi susah, seolah-olah dihidupin budak. Pahalanya, gitu ya. Yang berikan api, ada orang minta api buat penghangat, buat masak, buat api. dikasih media. Seolah-olah kata Rasulullah, dia mendapatkan sebanyak yang dimatengin api. Ya. Yang dimatengin Bima nadajatin na yang dimatengin api tidak pecah. <laughs> Garam begitu dia. Sebanyak yang dibikin sedap, ya, dibikin sedap, ame garam. Sayur rasa nggak kurang garam nggak enak. Kegaraman nggak enak juga. Maka ada maga, ya, kalau nggak salah Ali Al Khawas mengatakan, eh, Ija'alil ilma Milkal milahi wal amal eh, seperti tepung ya, apa namanya tepung bahasa Arabnya jadikan ilmu kamu seperti garam amal kamu seperti tepung kalau amal dikit nggak laku kurang kayak tepung kalau kita bikin kue deblok cuman ada tepungnya sesendok cukup kan jadi apa? tepung sesendok iya. tapi garam sesendok cukup Maknanya ilmu biar dikit kayak garam, tapi bikin lu sedap. Kalau amal banyakin, ya kayak tepung. Kalau kurang nggak bisa jadi. Ya. Makin banyak tepung makin jadi. Ya. Kalau sesendok tepung nggak jadi apa-apa. Sekilo, dua kilo, tiga kilo, ya enggak. Satu ton orang kampung dapat tuh bikin kue deblak. Hah? Kue deblak ya. Yang Hah? Yang pakai gule naik kelape. Plek-plek. Nah, emang lu eh Pak Haji Ustaz Ustaz Ajarun nih. Kalau api itu termasuk bahan bakar Pak Ustaz. Iya. Kenapa itu? Makna maksudnya api itu termasuk bahan bakar seperti gas. Ah, itu kalau itu jual itu namanya jual jasa. Kayak orang jual alat itu jual jasa. Kayak di di utara kalau yang di sungai nggak boleh. puasa iya. Kuasain sungai, orang ambil bayar, nggak boleh. dia masuk. Atau di Gunung Sahara kita punya bikin apa? Uh, sumur gali dapat air, bakir di situ, tutup, nggak boleh orang ambil melainkan keluarganya aja. Nah, itu bakir disebut. Ya. Yeah. Bakir. Tapi yang masuk dilarang itu itu air yang ngalir. Seperti sungai, apa itu yang nggak boleh dijual. Tapi kalau air yang kita usahain sendiri, jual itu namanya jual jasa. Kayak nggak beda orang jual pupuk, tadi tak sampi, nggak boleh. Ya, bayar tenaga, ya, omongan jual pupuk nggak boleh, najis nggak boleh dijual. Tapi tenaganya, ya, gas itu kan ada itu bahan bakar namanya. Ini api yang masuk dari api. Yeah. Kalau itu emang emang dijual, yang masuk apinya itu. Apinya. Yeah. Itu iya. lagi nyalain api orang untuk eh nah aja lah. Itu nggak jangan tuh. Tapi kalau orang pinjam korek kita larang apa-apa ya alasnya nih alat buat ngeluarin. Tapi bahaya disebut jangan juga. Cuman yang masuk tiga yang nggak boleh jaga itu udah dalam bentuk air yang ngalir, api yang sedang nyala, ame garam yang di laut. Warajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asr. Yang kedua orang yang nggak diajak bicara sama Allah di hari kiamat. Allah nggak pandang, Allah nggak sucikan. Seseorang yang menjual kepada orang lain silatan dagangan ba'dal asri setelah asar Kenapa disebut setelah Karena asar itu akhir daripada usaha. Ya. Kan orang biasa dari pagi sampai asar. Kalau malam kan istirahat. Ya, biasanya emang itu eh, waja'alna nahara ma'asyan ya waja'anna al-laila libasan waja'alna nahara ma'asyan kami jadikan malam buat istirahat jadikan siang buat nyari kehidupan Satpam jangan tersinggung. Ya, nggak apa-apa. Anda gimana kerjanya malam? Iya, emang udah Allah takdirin begitu, enggak. Dia seorang dagang siang. Tapi ada juga orang dagang malam kan. Pasar malam. Ya? Jadi disebut asar. Karena di akhir-akhir daripada ya, usaha. Ya. Bukan berarti dohor gimana, ntar pagi gimana, same. Asarnya aja begini gimana kebawahnya gitu kan. Ya, disebut asarnya mewakili yang lain. Karena di akhir daripada usaha biasanya. Orang kalau udah asar tutup deh. Mau ngaji di atau jadi ya. Bahaya lagi disumpah dengan menyebut nama Allah jual dagangan pakai sumpah. Li agar orang itu mau mengambilnya. Ya, bikada wa kada. anu belinya segini nih, demi Allah. Kalau itu ente beli segitu, ane nggak dapat untung dong. Jadi dia bu sumpah dibilang belinya kan orang nawar lima puluh ribu ya itu jangan yang lima puluh ribu dong aneh nggak untungnya ah masa sih wallahi aneh aja beli lima puluh lima wallahi aneh beli lima puluh lima itu lebih dari lima lima jadi enam puluh deh eh, apa dah. ini pedagang supe tujuannya yang beli jadi mau jadi iya enam puluh deh hanya lebih nih teh lima ribu Padahal udah mati dia rasain gue bohongin. Gue ambilnya 40 ribu. Nah demi Allah yang gue beli 50 tuh. Iya. Berarti dia udah nipu dengan nama Allah. Modalnya itu. Dari 40 dibilang modal gue 50 kan udah nipu 10, 10 ribu. Iya. Oh ini nih yang Allah beri bilang. Mendingan jangan sumpah deh. Iya. Ya belum dapet. Emang lu modal berapa? Ya jangan tanya modal, mau dagang tanya modal lu sami aja. Enggak, eh, kedodoin gue. Pokoknya lu dapet deh. Untungnya belum seletter. Ya, <laughs> seletter duit. Mungkin jangan Allah aja deh. Ya ke orang yang yang dia dagang satu barang kemudian dia sumpah dengan nama Allah supaya itu orang jadi beli li akadah bikada wa disumpahnya ya Fasad dagahu, akhirnya dia benerin. Karena dia sumpah. Akhirnya beli, percaya dong. Sumpah, wallahi. Modal lu puluh nih, jangan lu tawar pas banget tuh. Gua nggak ada untungnya, lebih dari kita. Gua ya, ya, ya. huwa ala ghairi dzalik, eh, betul ya? Iya. Ya. Itu kelebihan titik kali ya. Fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik kalau saya lihat di itu di kitab Manahijul Imdad dagar Kelebihan titik. Wa huwa ala ghairi dzalik. Padahal dia tidak seperti itu. Dia sumpah padahal enggak enggak begitu. Yang tadi demi Allah gua belinya 50 nih lebih deh. Padahal dibelinya 40. Wa huwa ala ghairi dzalik. Nah, ini dia dua ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا dan seseorang yang membaiat seorang pemimpin. Dia baiat. Ya. juga gayet. Dia ikut Dibaiat. Diangkat. Didukung. La yubayihu. Dia tidak membayatnya. Illa di dunia. Melainkan tujuannya buat dunia. Padahal kan baikat itu urusannya buat urusan benar ya. ya. Kalau kita baikat seorang imam. Itu tujuannya supaya imam itu melaksanakan keadilan, menegakkan kebenaran dan segala macam. Ya. Tetapi yang bayat ini tujuannya bukan supaya imam jalan itu kebenaran. Ntar kalau dia jadi pemimpin kan gue kebagian tuh. Ya bulan dapat honor, dapat ini. Nah yang bayat tujuannya dunia. Yang ada pada diri imam yang bakal jadi pemimpin itu. La ilah di dunia. Ya. Fa'in a'tahu kalau imam itu setelah dia jadi pemimpin, benar kasih dia deh kirimin ya, karena lu dulu bayat gue eh, minha daripada dunia itu wabah berarti dia sudah menunaikan bayat yang di, di salah tadi berarti dia tidak mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ilam yu'tihi kalau imam tidak memberikannya minha daripadanya lam yati ya banyak yang marah ini Allah, udah jadi rupe Wah. riwayatin dalam satu riwayat ya Allah Allah berkata Al yauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadu yadaka Dalam riwayat lain Allah berkata pada hari ini yaumul qiyamah ya. aku cegah engkau akan karuniaku surga ya, kalau di akhirat kan fadlullah ya surga ya. pada hari ini aku cegah engkau akan karuniaku sebagaimana engkau pernah cegah karunia yang tidak engkau perbuat dengan tanganmu dia punya karunia ya. tapi dia nggak mau kasih. Sekarang dicegah juga sama Allah. Ya. Orang minta air dia nggak kasih. Orang minta api dia nggak mau sedekah. Api. Garam dia mau sedekah garam. Maka Allah mengatakan, aku cegah utamaanku ya, daripada surga tadi. Sebagaimana engkau pernah mencegah ya, yang kamu tidak perbuat dengan tanganku, eh tanganmu. وابن ماجه قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منه قال الماء والملح والنار Ibnu Majah mengatakan hadis berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sesuatu yang tidak halal dicegah? Yang nggak boleh dicegah?" Maknanya kalau orang minta kasih. Ya. Bala. dia menjawab alma air wal milhu garam warna dan api. Lagi orang kalau sudah minta bawa-bawa nama Allah, uh, jangan kita ya. Berikan aku biwajillah karena Allah seorang udah itu kita. Gitu. Kalau udah pakai begitu, kasih deh seberapa yang kita punya. Kalau udah bawa-bawa biwajhillah. Makanya nggak boleh orang minta dengan bawa-bawa biwajhillah. Karena dia ngeberatin semua orang nanti. Ya. Yang dari jurusan minta jangan, jangan. Karena mal'un. Dilaknat orang yang meminta itu biwajhillah. Ya. Tolong bantu aku, berikan aku biwajhillah karena Allah. Jangan bawa-bawa itu. Ya. karena yang yang yang nolak akhirnya kena juga lana minta minta aja deh. kalau dia kita emang terdesak banget minta ya. sedekah ketemu kalau zakat <clears throat> nggak apa-apa kalau orang yang punya makanan hari ini jangan minta sedekah ketemu iya. kalau dikasih ambil iya. nggak dikasih jangan minta Apabila kamu diberikan sesuatu, kamu nggak minta, dikasih, kasih ambil. Hmm. Tapi minta jangan, dikasih, ambil loh. Hmm. Jangan tanya, dari mana Dari mana duitnya? Jangan. Ya latas al, latas ya Al an asya'in bedalaku tak sokong. Ada orang Cina yang kasih kita, jangan tanya. Ada orang Yahudi. Kecuali habis ngerampok. Kita lihat rampok masih itu baru kelihatan dohirnya. Itu dohir namanya. Ya. Kalau nggak dohir jangan tanya-tanya. Cepat lah. Wa akhraja Abu Dawud al-Hakim man yatakabbaluni alla yas'alan nasa syai'an atakabbalu lahul jannah. Tadi babnya hadis bicara kepada orangnya yang kaya orang yang bersedekah. Ancamannya, keutamaannya. Ya. Sekarang Allah balikin kepada mutasaddaq alaih hadisnya. Jadi ada dua hadis jurusannya nih. Satu hadis memberikan keutamaan bagi orang yang sedekah, mengancam orang yang bakhil. Ini mutas, ya, mutas, mutasaddiqnya Kalau ini hadisnya kepada mutasaddaq, orang yang disedekahin. Jadi seimbang. Jangan loh yang miskin dong, loh rasain orang kaya, ngeri, jangan. Ntar yang miskin kena nih. Iya. Ya. Yang pura-pura miskin, yang suka nadah tangan. Ini ada yang semuanya di sini. Siapa bilang agama nggak adil. Semuanya seimbang. Yang kaya, yang miskin, yang alim, yang awam, ada semuanya aturannya. Ada. Wa Abu Daud meriwayatkan hadis hadis dan hakim siapa orang yang menanggung karenaku ditahan dirinya susah ya tekepal mana, hmm. ya nahan diri nanggung nanggung derita li untukku kata Allah ya oh li nabi ya Allah yas'alan nas bahwa dia tidak minta kepada manusia syai'an sesuatu atakabbalu lahul jannah aku tanggung buat dia surga ya Nabi bilang siapa orang yang nanggung penderitaannya dengan wanita anak orang. Ya, untukku kata Rasulullah. Aku tanggung buat dia surga. Ya, tapi kalau orang kasih, terima, tak jangan. Gitu. Waruma <clears throat> dan dari dia juga Abu Daud dan Hakim. Tambahin wa Ahmad dan Ahmad jadi tiga orang. Man asabathu bagatun Siapa orang yang tertimpa musibah, kesulitan, fa'anzalaha bin nas, lalu diparanin orang. Ngeluh-ngeluh, minta bantuan gitu. Anzala mananya. Lam tasudda fa'agajuhu. Maka tidak tertutup ya. Dia punya kesulitannya. Datangin manusia. Ngeluh, minta bantuan. Lam tasudda fa'agajuhu. Gak bakal ketutup kesulitan itu kan. Tapi waman anzala abillah Siapa orang yang datangnya kepada Allah dia sulit ngadunya sama Allah minta. <clears throat> ya. Yeah. Ausyakallahu lahu bil ghani. Cepat Allah itu dengan kekayaan. Allah kan maha kaya. Allahu ghaniyyun عليه أن الله غني عن العالمين Aushada asra'an ya, Cepat sekali Allah itu Bagi dia Al-Ghani <clears throat> Jadi Allah Kalau Allah cukup nutupin dia Illa bi mautin ajilin Awaniyin ajilin Kan lebih sulit mintanya sama Allah nggak manusia. Kalau manusia nggak nutupin kesulitannya. Kalau Allah pasti. Dua, imma bimauti ajilin ada kalinya dengan cepat mati. Ya, Allah mati ya kan bebas sudah. Nah, habis itu kesulitannya. Ya. kaki korengan, hidung mimisan, kuping ini segala macam bagok. Waktu nggak baik-baik, ya enggak? Udah semuanya deh, kesulitan ngaduin Allah. Allah cepat nolongin. Imma bi mauti ajilin. Ada kali dimatiin kita bebas sudah. Ya. Atau awghamin ajil atau cepat kaya. Kalau ajil kan di dunia. Kalau ajil ya, ya di akhirat eh di ini juga ajil mana cepat. Betul gak? Kalau mati kan ajilin kan di dunia, nggak mungkin di akhirat. Wa Ahmad an Abi Dzar la tas'alin nasa syai'an wala sautuka wa in sagada minka hatta tanzula ilahi fatakhuzahu dan Ahmad daripada Abi jangan kamu minta kepada manusia sesuatu apapun. Jangan juga pecut kamu sekalipun jatuh daripadamu sehingga engkau turun ngambil sendiri. Ya. hati pecut jatuh dari kuda. Ambilin dong, tolong jangan. Ambil sendiri. Ya. Kemuliaannya. Imam Syafi'i kantong kontennya jatuh. Eh tongkat tongkatnya. Tongkatnya jatuh. Dia mau ambil sendiri. Keduluan orang lagi. Ambil sendiri. Dia mau ambil jatuh. Ya cukup udah lemah usianya udah tua. Ya. Imam Syafi'i diuji sama Allah, rijalul balak. Sakit bawah sini sekian puluh tahun. Bayang aja hampir nadai eh, pakai nampan. Kayak baskol. Oh, truk mulut tuh bawah sini Bayangnya kurang. Sekian ratus rokaat tiap ya malam. Nampannya di bawah, ditadain. Eh, Bawasir. Kita bawa sudah nggak ngaji kagak, bayang kagak kali ya. Gurunya bilang minta sama Allah sembuh nggak mau. Gurunya cegik, ya. Suruh dia minta sama Allah sembuh nggak mau. Biarin aja tambahin mana kita tambahin. Rijalun pada. Jatuh, dia mau ambil, Eh ada keperluan orang. Dia hargain. Itu orang dengan satu apa itu? Serenceng gitu uang, Ya, ya. Padahal cuma ngambil tongkat uang, Ya. Lantaran dia itu sangat mengerti banget. Ngerti hadis. Ya. Kita apa-apa niru orang aja. Ya, itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan beberapa hadis kita baca kita semua bisa amalkan. Jadi tambah ilmu kita, Allah buka taufik <clears throat> agar kita bisa amalkan. Allah. Salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله وسلم في ذلك وحقنا عنها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا الى بالهدى واجعلنا ممن في برضاك ولا تولنا عليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصوا حسبنا الله نعم الكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علم غيرنا من حلم غيرنا من تقوى جميعنا من عافية وقنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركاته الحمد لله يعطي نعمه ويكافي مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يوم الزهام يا مهيمن يا قيوم لا ينام صل سلم على خير الأنام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل